Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, kemudian juga ya disebutkan uh, tentang hadis ya, semisal dengan ini hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yaitu ketika Rasulullah SAW sakit ya dalam sakit beliau maka Nabi SAW ketika itu sholat ya mengimami manusia dalam keadaan beliau duduk dalam keadaan beliau sedang duduk ya, karena beliau sakit ya Pak Abu Bakar yusmi'un nasa takbirahu ya, karena tentunya ketika orang sakit ya tidak terdengar apa terkadang lemah bacaannya ya kan lemah suaranya akhirnya di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan apa suaranya Rasulullah kepada makmum yang ada di belakang artinya Abu Bakar yang menyampaikan dia sebagai mubaliknya sebagai penyampai suaranya, suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kejadian tersebut, faltafata ilaina Qur'anan eh, faro'ana kiaman. Maka dalam sholat, ya Nabi Wasallam ketika itu melihat kepada kami, dan ternyata kami ketika itu dalam keadaan berdiri. Artinya Rasulullah sholat dalam keadaan duduk sebagai imam, sementara para sahabat sholatnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Iya. Perhatikan ini kaitannya dengan hadis yang terakhir tadi ya, di mana Rasulullah mengatakan idza shalla iman fasallu qiyaman, kalau imam salat berdiri maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Kalau imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian seluruhnya dalam keadaan duduk. Ya, perhatikan dalam hadis ini ketika Rasulullah salat dalam keadaan duduk, para sahabat ketika itu masih berdiri. Tatkala dilihat oleh Nabi SAW sahabat masih berdiri, fa'asyara ilaina faqa'adna. Maka Nabi berisyarat kepada sahabat supaya duduk. Ya. Akhirnya kan akhirnya para sahabat pun duduk ketika itu. Nah, fasalnya Nabi salatihi qu'udan. Maka kami pun salat di belakang Nabi SAW dalam keadaan kami duduk. Falam masallama qala maka tatkala salam selesai salam Nabi bersabda In kuntum in kittum anifan lataf'aluna fi'la faris wal warum Ya, kata Nabi, hampir-hampir tadi kalian telah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Faris dan Romawi. Yakumuna ala mulukihim, yang mereka berdiri sementara raja-raja mereka wahum qu'ud dalam keadaan duduk. Nah, Malah taf'alu, jangan kalian lakukan hal tersebut kata Nabi. Iqtammu bi a'immatikum. Hendaknya kalian bermakmum dengan imam-imam kalian. In sallaka iman fasallu qiyaman. Kalau imam itu salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Wa in sallaka idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Nah, ini menunjukkan apa tidak bil imam itu harus dalam gerakan-gerakan sholat sampai pun ketika imam sholat dalam keadaan duduk karena udur dia karena dia sakit ya dan dia sebagai imam rotib misalnya, ya imam tetap di situ, ya. Dan dia ingin tetap menjadi imam, tidak ya, masalah kalau dia ingin tetap menjadi imam, ya. Dan dia sholat dalam keadaan duduk, tidak masalah. Tapi imam makmum di belakang juga harus sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Jelas ya? Ini kalau imamnya di awal sholat, sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi kalau misalnya di awal sholat, imamnya sholat dalam keadaan berdiri, tapi karena sudah tidak kuat, imamnya mungkin sakit, akhirnya di tengah sholat dia dalam keadaan duduk. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka ada dalil yang lain yang menunjukkan hukum yang lain. Menunjukkan hukum yang lain. Ya, disebutkan ya dalam hadis uh, yang sahih, "Na'am, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, apa? sakit dalam sholatnya, maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia sholat. Maka Manusia pun datang, apa manusia pun salat di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di tengah-tengah salat Nabi SAW datang. Ya. Sementara ini para sahabat sudah bermakmum di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Nabi datang sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengambil alih sebagai imam. Artinya Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mundur ke belakang ya Kemudian Rasulullah ketika itu mengimami sholat dan beliau sholat dalam keadaan duduk. Beliau sholat dalam keadaan duduk. Nah, syahidnya di sini ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sholat dalam keadaan berdiri dan para sahabat di belakang sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Lo pertanyaannya, lo kenapa tidak duduk? Sementara dalam hadis ini kan Nabi memerintahkan kalau imam sholat dalam keadaan duduk, maka kalian sholat dalam keadaan duduk. Ya bagaimana caranya mengkompromikan hadis ini? Ini kan seolah-olah apa? Seolah-olah kontradiksi ya kan? Iya, seolah-olah kontradiksi antara satu hadis ya yang mana di sini Nabi memerintahkan kalau imam sholat duduk, kalian sholat duduk juga. Tapi dalam hadis ini, dalam keterangan ini, Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk, para sahabat berdiri. Dan Nabi tidak menegur dan tidak memberikan isyarat kepada sahabat supaya duduk. Nah, jawabnya, konfrominya, cara mengkonfromikannya, cara menjamaknya, ya, kata para ulama ada beberapa bentuk jamaknya, tapi yang paling bagusnya disebutkan bahwasanya, ya, kalau imam di awal sholat dalam keadaan duduk, maka berlakulah hadis ini. Iya, kalian sholat dalam keadaan duduk. Tapi kalau imam di awal sholat dia dalam keadaan berdiri, artinya dia kuat berdiri. Tapi di tengah-tengah sholat ternyata dia tak kuat, akhirnya dia duduk. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini, dalam keadaan seperti ini, maka makmum di belakang tetap dalam keadaan berdiri. Tetap dalam keadaan berdiri. Dipahami ini? Baik, ini kesimpulan dalam dalam masalah. Wallahu taala a'lamu bisawab.